Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Eh, eh, tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu. Pikirkan nyawamu. Eh, menjauh. Tuk-tunggal bilang menjauh. Kabut itu berapa panas. Tuk-tunggal ada di mana, Wira? Tuk-tunggal berada di dalam kabut. Eh, menyingkir semua. Menyingkir semua dari desa. diselingi pula tawa ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakang bulan dari. Oh, celaka. Ulan dari di bawah lari Mak Rompang. Oh, dia, dia, dia, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Ana Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. supaya Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Kau oh, tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Ah, ah, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izinmu. Ikutilah episode ke-11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 bahwa yang memiliki permata merah delima hanya dua, Sri Baginda Maharaja dan seorang perempuan tua bernama Nyirupas yang berasal dari dusun Karang Angin. Sementara itu Nyesepi sudah pergi ke puncak Gunung Sumbing. Di puncak gunung itu, dia bicara dengan kuburan gurunya yang bernama Ki Pandai Urat. Namun atas kesaktian Ki Pandai Urat, maka tiba-tiba Nyesepi melihat wujud gurunya. Bahkan Nyesepi juga bicara dengan Ki Pandai Urat. Atas petunjuk gurunya itu, taulah Sepi bahwa Mak Rompang telah bangkit kembali. Bahkan Nyi Sepi pun tahu bahwa Wulandari sedang terperangkap di sebuah tempat yang tidak diketahui. Apakah Ki Guru tahu di mana Wulandari itu terkurung sekarang? Tampaknya muridmu itu terkurung di tempat yang tidak biasa dihuni orang. Tapi aku sendiri tidak tahu di mana tempat itu. Karena penjagaan ilmu hitam mereka begitu hebat, sehingga sulit bagiku untuk melihatnya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Ki Guru. Andai bisa nyawaku sebagai penebusnya muridku itu, maka akan aku berikan nyawa tuaku ini. Mereka tidak akan mau ditukar dengan apapun muridmu itu. Karena muridmu akan dikawinkan dengan anak mereka. Celaka. Apakah dari tertarik pada anak mereka itu? Anakmu sudah terkena pengaruh gaib mereka. Terutama karena anakmu memakai cincin permata merah kelima. Cincin yang sebenarnya sangat bagus dan sangat langka. Sayang, cincin itu sudah ada mantra pengasih. Sehingga muridmu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali mengikuti kemauan mereka. Apa yang harus aku lakukan, Kikuru? Ah, satu-satunya jalan, kau harus turun gunung. Pergi dan cari Batara. Mungkin dia sedang mendapatkan jalan ke arah dari terkurung. Ah, terima kasih Ki Guru. Aku akan segera turun dari Gunung Sumbing ini. Pergilah. Semoga kau tabah menjalani hidup yang berat ini. Kipandai ah, Ki Urat hilang perlahan-lahan di dalam asap yang membungkusnya. Asap itu semakin tipis. Aneng, Aneng. Kang Tembong, Kang Tembong baru pulang? Ya, aku baru pulang. Kemana eh, kemana Kiludira menyuruh Kang Tembong? Eh. Sehingga lama betul baru pulang, Kang? Ah, aku disuruh Kiludira ke Mentilin. Ah, ada apa ke Mentilin, Kang? Hmm, ya. Apakah kita jadi perang dengan Mentilin? Ah, belum tahu, Aneng. Tapi yang jelas ada kejadian mengerikan di Mentilin. Kejadian mengerikan? Iya. Nah, Duduklah kau dekat sini supaya tidak didengar orang, Aning. Ah, dari sini juga terdengar, Kang. Eh, siapa tahu dinding pun ada kupingnya, Aning. Sehingga orang akan mendengar berita yang aku bawa ini. Mm, baiklah. Ada kejadian apa di Mentilin, Kang? Ada serigala jadi-jadian, Aning. Hah? Uh, siapa serigala jadi-jadian itu, Kang? Kandini. Hah? kejadiannya ketika Gandini berkelahi dengan Kisabra. Dan Kisabra mati diterkam Gandini? Oh tidak, karena kedua orang itu berubah menjadi serigala. Mereka berkelahi seperti dua ekor anjing buas. Lalu keduanya sama-sama letih dan pergi begitu saja tanpa ada yang kalah dan ada yang menang. Lalu? Ya, begitu beritanya. Ah, jangan-jangan Gunda mati diterkam Gandini. Uh. Ah, Aduh, Kang Tembong jangan dekat-dekat yang dini. Nanti Kang Tembong bisa dirobeknya. Iya, iya, iya. Aku aku memang harus hati-hati, Aning. Uh, eh, Kang, apakah Kiludira sudah tahu? Belum. Malam ini akan aku beritahu. Hati-hati, Kang. Iya, iya. Siapa tahu Gandini sedang berkeliaran malam ini. Mm, ya, uh, jaga anakmu baik-baik ya. Iya, akan aku bangunkan Bapak menemaniku. Uh, Pak, Bapak, bangun Pak. Uh, Pak. Uh, ya, uh, ada apa Ning? Uh, eh, temani aku Pak, aku takut sendirian. Oh, uh, Ah, kau ini ada-ada saja Ning. Aku mengantuk sekali. Jusri,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 dari mana dia masuk, Ani? Dia masuk dari pintu. Mungkin Kang Tembong lupa menutup pintu itu tadi. Ah. Hei, kenapa kalian takut melihat aku? Kalian melihat aku seperti melihat hantu? Uh, dan, uh, dan Ayu mau mencari siapa? Aku mau mencari suamimu. Uh, uh, Kang Tembong mm, tidak ada. Kemana dia? Uh, ke rumah Kiludira. Ya sudah, akan aku susul dia ke sana. Dia mencari Kang Tembong, Kak. Dia pasti akan membunuh Kang Tembong. Ah, biar aku susul Tembong ke rumah Kiludira supaya dia berhati-hati. Iya, cepatlah Pak. Ya. Sebelum siluman serigala itu sampai di sana. Iya, hati-hati kau di rumah ya. Ada-ada ah, saja bahaya mengancam hidup ini. Dia berlari-lari kecil seperti orang ketakutan. Oh, dia berlari seperti ada bahaya. Sebaiknya aku tanya, siapa tahu ada bahaya dari orang-orang Singasari. mau menyusul, mau, uh, mau, mau, mau, mau ke rumah Kiludira? Kenapa kau gugup? Uh, uh, tidak, ampun. Jangan diapa-apakan saya dan Ayu. Saya tidak bersalah. Tidak bersalah? Ya. Kenapa? Uh, jangan Den, jangan. Saya saya tidak bersalah Den. Aneh. Kenapa dia tiba-tiba takut padaku? Malam hari begini, aku pernah duduk bersama Wulandari di sini. Aku dan Wulandari memadu cinta di bawah cahaya bulan yang mulai pucat. Tapi kini Wulandari entah di mana. Sedangkan Nyi Guru juga tidak ada di padepokan ini. Ah, aku jadi tidak mengerti. Kenapa setiap aku akan bersiap menghadapi orang-orang Singasari, pasti ada halangan yang menyakitkan begini. Dusun Karang Angin. Begitu kata Kirangga tentang kampung orang tua yang bernama Nyirupas itu. Apakah mungkin Wulan Dari memakai cincin permata delima? Ah, tidak mungkin. Di mana Dari bertemu dengan Nyirupas? Tapi kata Kirangga, pemilik cincin permata delima itu hanya dua orang. Sri Baginda Maharaja dan Nyirupas. Hm, aku yakin, aku sangat yakin. Kalau cincin yang dipakai Wulan Dari itu pasti dari Nyirupas. Kira bumi! Kira bumi! Kira bumi! Kira bumi! Aku ingin ke dusun lembah merata. Pintu dusun kami terbuka untukmu. Yada! Selamat datang di dusun kami Batara. Ah, selamat bertemu kembali Kirabumi. Hmm, di sini hari masih senja, sedangkan di negeriku hari sudah larut malam. Kalau begitu, tentu kau sudah mengantuk Batara. Tidak, aku belum mau tidur. Mari kita duduk di atas sana supaya enak dihembus-hembus angin malam. Iya.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 Enak memandang ke bawah sana. Iya, disinilah aku duduk bersama anakku untuk menghabis-habiskan waktu Batara. Mari duduk. Iya. Kali ini kau datang dengan badan kasarmu. Rupanya kau mempunyai waktu luang. Uh, justru aku sedang tidak ada waktu untuk kemari kira Bumi. Tapi aku paksakan karena ada hal yang perlu aku tahu langsung dari Kira Bumi. Hal apa lagi yang akan kau tanyakan padaku Batara tentang dusun Karang Angin? Dusun Karang Angin. Dari mana kau tahu nama itu? Dari dongeng orang tua-tua kira bumi. Dusun Karang Angin. Kenapa kau tanyakan Dusun Karang Angin padaku? Karena aku yakin kira bumi tahu tentang dusun itu. Ah, kau bertanya pada alamat yang salah, Batara. Seharusnya kau tidak bertanya kemari. Kalau tentang Nyirupas? Dari mana lagi kau tahu nama itu, Batara? Juga dari dongeng orang tua-tua kira bumi. <laughs> Sekali lagi kau bertanya pada alamat yang salah. Kalau tentang cincin permata merah delima, apakah aku juga salah alamat kalau mengajukan pertanyaan itu pada kira bumi? Ah, Batara, kau ternyata tahu lebih banyak daripada aku. Bahkan sangat banyak. Sedangkan aku sendiri tidak tahu tentang nama-nama yang kau sebutkan tadi. Kira bumi, bukankah Nyirupas pemilik cincin permata merah delima? Tidak. Aku tidak bisa bicara tentang hal itu, Batara. Kalau begitu, Tampaknya Kirabumi tidak mau lagi bersahabat dengan aku. Karena Kirabumi telah membohongi sahabat Kirabumi sendiri. Batara, aku sudah bersumpah bahwa aku tidak akan bicara soal itu. Aku tidak akan mengatakan hal-hal yang kau tanyakan itu pada siapapun. Tolonglah jaga sumpahku. Supaya aku tidak dimakan oleh sumpahku sendiri. Aku tidak mendesak supaya Kirabumi mengkhianati sumpah Kirabumi. Aku tahu hal-hal itu dari orang lain. Kini aku hanya menanyakan apakah betul Nyirupas itu memiliki cincin merah delima. Dan tanpa kira bumi mengiakannya pun, aku sudah tahu bahwa Nyirupas adalah pemilik cincin merah delima yang tinggal di dusun Karang Angin. Aku kemari hanya ingin tahu apakah kira bumi itu pembohong atau tidak. Ternyata kira bumi telah berbohong padaku. Padahal aku sudah tahu semuanya. Aku tidak berbohong padamu, Batara. Apalagi kau sudah mengetahui semuanya. Tidak ada lagi yang harus aku bohongkan. Dan dusun Karang Angin itu terletak di... Ya, Dusun Karang Angin itu terletak di atas lembah tempat kau melihat cahaya bintang-bintang berkejaran di malam hari dulu. Kalau begitu, Dari ada di sana. Karena cincin yang dipakai Dari pasti milik Nyirupas. Aku kagum padamu, Batara. Kau pendekar yang sakti dan juga cerdik. Sayang kau bukan kerabatku. Kalau saja kau kerabatku, maka... Maaf, Kira Bumi. Aku harus pergi. Kekasihku dalam bahaya. Selamat jalan, Batara. Hanya kau harus hati-hati kau akan menghadapi kaum siluman yang berilmu sangat jahat. Selama aku berjalan di garis kebenaran, maka yang jahat pun akan menyingkir. Ya! Apa yang kau ratapi, Anita? Kang Basara tidak memperdulikan aku. Dia tidak bertanya-tanya tentang keadaanku. Dia mementingkan kekasihnya. Tentu saja dia mementingkan kekasihnya, Andita. Andai saja kau yang jadi kekasihnya, tentu dia akan mempedulikanmu lebih dari dirinya sendiri. Aku tidak terima perlakuannya seperti ini. Apakah dia lupa bahwa sudah banyak kita menolong nyawanya? Apakah dia tidak tahu bahwa di dalam adat kita Hutang nyawa sudah harus dibalas dengan nyawa. Bukankah Batara juga pernah menyelamatkan nyawa kita? Nyawa orang-orang dusun lembah meratap ini dari serangan Nyai Dusila. Sehingga Nyai Dusila sampai sekarang tidak lagi berani menginjak dusun kita ini. Apakah itu belum cukup, anakku? Belum, belum cukup. Lalu apa maumu, anakku? Aku mau nyawa kekasihnya. Ah, kalau itu kehendakmu, berat, sungguh berat karena kita akan berhadapan dengan Batara. Sekaligus kita akan berhadapan dengan orang-orang dusun Karang Angin. Hatiku sakit, Ramanda. Sakit diperlakukan seperti ini. Jangan suka menebar bencana, Anita. Karena bencana ini akan berbalik kepada kita. Kenapa sikapmu sekarang bagaikan mak rompang? Bagaikan makhluk yang jahat.